Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man bih bi ihsan amma ba'du Para sahabat Radio Muslim dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain EWSTS PPK Hafizahul Ta'ala Waro'a dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum yang terkait dengan wanita dan kewanitaan. Pembahasan mengenai ibu hamil dan menyusui jika tidak mampu berpuasa. Bagi para wanita hamil dan menyusui yang khawatir dengan bayinya, sering timbul pertanyaan, apakah harus mengkodok setelah melahirkan dan setelah menyusui atau membayar fidyah saja. Ulama berselisih pendapat dalam hal ini dan ada beberapa pendapat. Yang pertama wajib mengkodok dan membayar fidyah sekaligus jika tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan pendapat Mujahid rahimahullah. Yang kedua wajib mengkodok saja tanpa fidyah. Ini merupakan pendapat Ibrahim An-Nakhai Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Shihab al zuhri Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr, Ibrahim bin Khalid bin Yazid Al-Kalbi, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salman, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dan yang ketiga, wanita hamil mutlak wajib mengkodok tanpa fidyah, sedangkan wanita menyusui, jika khawatir pada anak yang disusui, wajib mengkodok dan fidyah. Jika hanya khawatir pada diri sendiri, hanya kodok saja. Ini adalah pendapat Imam Malik. Karena ini masalah khilafiyah istihadiyah, maka setiap orang hendaknya memilih pendapat yang ia pandang lebih dekat dengan kebenaran, namun tetap mentoleransi pendapat lainnya yang berseberangan. Sehingga di awal e, pembahasan ini, ya e, beliau mencukupkan dengan memaparkan pendapat. Tentu di sana ada e, silahkan bagi para pendengar semuanya, para pendengar ada Muslim di dimanapun anda berada, ya e, yang memiliki pendapat di antara pendapat e, tersebut ya semuanya insya Allah e, benar karena ada e, salafnya ada ulama yang berpendapat dengan itu dan masing-masing ulama yang mem memaparkan pendapatnya dalil-dalilnya sehingga keluarlah tiga model pendapat ini semuanya memiliki dasar dan dalil yang kuat sehingga tidak boleh dalam masalah khilafiyah istihadiyah menyalahkan yang satu dengan yang lainnya yang ini menyalahkan yang itu tidak akan tapi mana yang kita pegang itu yang kita anut ya itu yang kita laksanakan dan bagi orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita tentu kita tidak boleh memaksakan dan tidak boleh me menyalahkan dan di sini akan dipaparkan lebih lanjut ya mengenai e, dalilnya wajibnya kodok bagi ibu hamil dan menyusui ibu hamil dan menyusui mendapatkan keringanan dalam berpuasa sebagaimana musafir dan setelahnya mengkodok Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wada'an al-musafir nisfa salati was-sawm wa al humla wal murdia Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, dalam hadis tersebut disebutkan ada dua ibadah yang diberikan keringanan padanya, yaitu salat dan puasa. Dan kita ketahui, seorang musafir jika tidak bisa salat pada waktunya, maka dia diberi keringanan pada waktu yang lain dengan cara jamak takdim ataupun jamak takhir dan dua-duanya benar terserah mau pilih yang mana maka kewajiban sholat itu tetap ada tidak diganti dengan hal yang lain maka demikian juga puasanya wanita hamil dan menyusui ya, ya kewajiban puasanya itu tetap ada dan tidak diganti dengan fidyah atau se selainnya kemudian Allah taala berfirman wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra dan dalam ayat yang satunya lagi setelahnya wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu lalu ia berbuka maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan ya di hari-hari lain di bulan di luar bulan Ramadan. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang memiliki uzur untuk mengganti puasa di hari lain, ya maksudnya adalah qada. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga berfatwa tentang wajibnya qada bagi wanita hamil dan menyusui dalam asar berikut. An Atha an Ibnu Abbas qol tuftirul hamil wal murdi' fi Ramadan wa taqdiyani e, siyaman wa la tud'ima. Ya, dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka di bulan Ramadan dan mereka berdua wajib mengkodok tanpa fidyah. Demikian juga fatwa dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, eh, "Anna imra'atan hubla shamat fi Ramadan fastaqashat fasu'ila anha Ibnu Umar, amaraha an tuftira wa tut'ima kulla yawmin miskinan muddan, thumma la yujziha fa idza sahat qadat." Ya dalam hal ini Ibnu Umar ber, berfatwa ada seorang wanita hamil yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ia kehausan sehingga ia tanya kepada Ibnu Umar akhirnya Ibnu Umar memerintahkan wanita tersebut untuk tidak ber, berpuasa dan membayar fidyah lalu kemudian Ibnu Umar tidak menganggap itu cukup ya dan dia juga memerintahkan wanita tersebut kalau sudah sehat wajib mengkodok pu, puasanya sehingga di sana ada kodok untuk puasa yang ditinggalkan bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian dalil yang membolehkan e, untuk bayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. E, ada ulama yang menjelaskan bolehnya fidyah saja berdasarkan ayat berikut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya ya, jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Mawardi berkata, menukil pendapat ahli tafsir Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa termasuk yang boleh membayar fidyah dalam ayat ini adalah ibu hamil dan menyusui. Ya, bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena kelemahan ya, seperti orang tua, wanita hamil dan menyusui, maka membayar fidyah memberi makan orang miskin, ya, itulah e, gantinya. Ya, tidak ada kewajiban kodok karena kelemahan mereka atau ketidakmampuan mereka. Dan demikian juga Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan yaitu ayat yang tadi kita baca wa alladzina yutiquna yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yaitu laki-laki dan wanita yang sudah tua, lemah, tidak mampu berpuasa, maka memberi makan orang miskin sejumlah hari yang mereka tinggalkan berbuka pada bulan Ramadan yaitu masing-masing setiap harinya gantinya adalah setengah sok dari gandum. Dan di kesempatan lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala melihat ummu waladnya hamil ya, atau menyusui mualat di sini maksudnya adalah e, budak yang dikumpuli oleh e, majikannya lalu kemudian hamil dan memiliki anak. Nah, itu disebut umul walad. Dia berkata, engkau kepada umul waladnya, kata Ibnu Abbas, engkau tidak termasuk e, engkau termasuk orang yang tidak mampu, maka wajib bagimu membayar fidyah dan tidak wajib bagimu untuk kodok. Dari Malik e, dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang wanita yang hamil jika mengkhawatirkan anaknya, beliau menjawab ia berbuka dan memberi makan orang miskin sejumlah hari tersebut satu mud gandum. Ya. Sehingga dari pendapat keterangan-keterangan di atas kita ketahui ada dua pendapat di sana. Yang pertama dari Ibnu Umar dan yang kedua dari Ibnu Abbas. Yang pertama pendapatnya mewajibkan kodok saja. Yang satu eh, menyatakan pendapatnya boleh bayar fidyah saja. Nah, di sini letak perbedaan pendapatnya. Apakah kodok, apakah fidyah. Sehingga di sini beliau mentarjihkan ya setelah melihat dalil-dalil dan keterangan para ulama pendapat yang kami kuatkan adalah pertama jika ibu hamil dan menyusui mampu berpuasa maka sebaiknya berpuasa ya karena itu lebih baik ya berpuasa di waktu bulan Ramadan itu adalah yang lebih baik yang kedua jika tidak mampu berpuasa dan setelahnya bisa mengkotok ya setelah melahirkan atau menyusui maka e, disunahkan untuk mengkodok. Namun jika tidak mengkodok, maka bayar fidyah saja. Contoh kasus, ketika sedang hamil, kemudian tidak bisa berpuasa hampir sebulan karena mual muntah hebat ya. Nah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan nanti mencoba kodok setelah melahirkan ketika menyusui ya, ketika me menyusui. Dan ketika menyusui tidak bisa berpuasa, misalnya karena lemas, ya, sehingga e, tidak bisa mengurus bayi nantinya atau nanti air susunya jadi dikit sehingga boleh tidak berpuasa hingga nanti tunda lagi kodok setelah menyusui. Jika masih juga tidak bisa mengkodok setelah menyusui karena ternyata hamil lagi dan ketika hamil juga tidak mampu lagi maka akhirnya ini cukup bayar fee fee saja. Sehingga bisa kita bayangkan seorang ibu dengan kasus di atas tahun pertama selama Ramadan mungkin punya utang puasa sebulan penuh. Lalu kemudian selama dua tahun menyusui jika tidak mampu punya utang kodok dua tahun juga. Sehingga total ada Eh, tiga uh, tahun kali tiga bulan Ramadan berarti ada sekitar 90 hari yang harus dibayar. Dan ternyata setelah selesai menyusui ia hamil lagi bahkan uh, ada yang belum selesai dua tahun menyusui sudah hamil lagi ya. Maka kapan mau bayar kodok puasanya yang sudah menumpuk ini? Karenanya ada pendapat ulama yang membolehkan di video saja. Ini dalil para ulama tersebut ya. Sehingga dalam hal ini ya tentu saja ibadah tersebut ya kalau bisa diganti dengan yang semisal dengannya, maka kita ganti dengan yang semisal de dengannya. Dan pandangan secara medis, ya tentu e, kondisi setiap orang-orang ya itu tentu berbeda para hadirin. Ya, para e, pendengar dan muslim sekalian, kita perlu lihat orang-orang itu yang berpuasa dengan kondisi hamil atau menyusui itu berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak. Maka sebaiknya dicoba dahulu untuk berpuasa ketika hamil dan menyusui. Ya. Jangan langsung tidak berpuasa. Ya tanpa mencoba terlebih dahulu atau hanya sekedar khawatir saja padahal sejatinya ternyata setelah dicoba mah mampu. Nah, tapi jika khawatir khawatir itu ada indikasinya misalnya mual muntahnya hebat ya selama hamil, maka tidak perlu maksakan lagi untuk puasa karena termasuk dapat uzur yaitu orang yang sakit ya morning sickness itu mual muntah hebat. Terlebih lagi ada anjuran dari anjuran dari dokter yang terpercaya supaya tidak berpuasa dahulu karena ternyata asupannya kurang ya maka sebaiknya tidak berpuasa. Lalu kemudian jika mencoba berpuasa dalam keadaan hamil dan menyusui, maka ada tips yang bisa dicoba. Yang pertama jadwal makan tetap diatur tiga kali, yaitu berbuka, pertengahan malam, dan saat sahur. Atau sering-sering makan tapi sedikit-sedikit ya. Berbanyak minum dan minuman yang bergizi, tetap beraktivitas seperti biasa, dan jangan hanya tidur-tiduran sah saja. Nah, sekedar berbagi pengalaman ya, ini pernah beliau ceritakan juga kepada kami pribadi ya, selaku sahabat teman dan juga uh, adik kelasnya, adik tingkatnya ya tentang istri beliau yang tetap menjalani puasa dalam keadaan hamil ya tetap istrinya itu berpuasa ya uh, selama bahkan full ya ya bahkan uh, proses melahirkan juga tetap lancar ya, semuanya lancar ya tentu ya ini merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau ya mendapatkan istri yang sehat yang bisa nih hamil ya bahkan dengan e, melanjutkan ibadahnya ya tapi maksud beliau di sini menyampaikan hal tersebut pengalamannya adalah e, menghimbau kepada para muslimah sekalian ketika memang dalam keadaan hamil dan menyusui cobalah terlebih dahulu untuk ber berpuasa coba terlebih dahulu ya e, ikutlah sahur bersama suami ya ikutlah makan ya maka nanti insya Allah akan Allah berikan kemudahan ya memang tentu kondisi wanita antara e, satu orang dengan yang lainnya tentu berbeda. Tapi ya tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, tentu kami juga sudah alhamdulillah memiliki istri dan juga anak ya. Dan dalam keadaan hamil dan menyusui tetap saya ajak untuk sahur bersama ya tetap coba dicoba untuk e, sahur terlebih dahulu menjalani puasa dan alhamdulillah tidak full bolong selama hamil dan juga selama menyusui ya eh, bahkan dua per tiga lebih dari puasa ya atau hampir dua per tiga dari bulan Ramadan yang kemarin dijalani pada saat masa hamil bisa dilaksanakan sehingga mengurangi beban yang harus ditanggung ketika nantinya setelah hamil dan menyusui untuk dibayar dan ini tentu akan memudahkan kembali kepada ibu hamil tersebut dan itulah yang afdol mengganti ibadah tersebut yang semisal sesuai dengan ibadah yang sama ya sehingga nantinya wanita tersebut ya, diharapkan bisa masuk surga e, dengan e, apa namanya e, tanpa e, dari pintu mana saja surga yang pintu surga mana saja yang ia ingin masuki sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maksudnya seorang wanita ya, apabila ia e, menjalankan sholatnya ya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian e, taat pada suaminya, ya, kemudian menjaga kehormatannya, ya, maka dia akan di dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Itulah untuk dalam rangka meraih itu maka usahakan terlebih dahulu untuk mencoba berpuasa setelah terbukti ternyata sakit, perutnya mual muntah, lemes ya. Barulah berbuka pu puasa. Sedangnya Allah Subhanahu wa taala eh, memakluminya itu ya, dalam arti maksudnya kita punya hujah nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan puasa tersebut karena memang benar sakit dan sudah dicoba puasa ternyata tidak ma mampu. Sehingga kesimpulannya adalah ibu hamil ya dan menyusui ketika berpuasa jika mampu berpuasa maka wajib berpuasa. Jika tidak mampu maka bisa mengkodok setelah melahirkan atau menyusui. Jika tidak mampu mengkodok karena waktu sudah habis ya hamil lagi maka silakan membayar fidyah sah saja. Ya demikian e, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada terkait pembahasan e, sesaat eh, di kesempatan sore hari ini tentang